السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلمته اللهم صل وسلم على رسول الله صلى الله عليه وسلم السلام عليك يا رسول الله ورحمة الله وبركاته وعلى آله وأصحابه ومن تبعه أي تبعه بإحسان إلى يوم الدين ربي أعوذ بك من حمزات الشياطين وأعوذ بك ربي أن يحضرون سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم فرحا أشهد فرحا bahagia sangat bahagia karena dibahagiakan oleh Allah hidup dalam ihya usunnah, Salat di awal waktu berjamaah di masjid, dilanjutkan kajian isyrok dalam majlis cahaya hati yang insya Allah semua hati kita diberi cahaya hidayah oleh Allah. Kali ini kita bersama dai muda Muhammad Alvin Faiz. Beliau adalah putra Arifin sendiri yang akan menasihati abinya, yang akan menasihati kita semua. ad an-nasiha. Agama itu nasihat. Orang-orang beriman menyukai nasihat. Tawasabil haq, tawasabil sabr, tawasabil marhamah. Dan kali kita ketua Yayasan Azikra Az Haji Khatib Khalil Allahu Akbar walillahilham kita nikmati kali ini kita mulai taujih Rabbani surah Al-Baqarah ayat 30 silahkan A'udhu billahi minash shaytanir rajim ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat Aku hendak menjadikan khalifah di bumi Mereka berkata Apakah engkau hendak menjadikan orang yang merusak dan menumpahkan darah di sana Sedangkan kami bertasbih memujimu dan mensucikan namamu Dia berfirman Sungguh aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah bihamdihi subhanallahil azim. Adada khalkihi wa nafsihi Wazinata zinata Pemidada kalimati. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah anna muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da amma ba'da Yang kami hormati Abi Arifin Ilham Dan yang kami hormati Pemirsa Cahaya Hati Antv Yang insya Allah semuanya dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Rasulullah SAW bersabda Umur umatku berkisar antara 60 sampai 70 tahun Hadis riwayat Ibnu Majah. Nah, itu pun kita tidak tahu kapan kita wafat. Jangan sampai umur kita makin mendekati kematian, makin mendekati ajal, tapi kita belum melaksanakan tujuan hidup kita di muka bumi ini. Kalau kata Buya Hamka, jika hidup hanya untuk hidup, babi pun juga hidup. Jika hidup hanya untuk bekerja, monyet pun juga bekerja. Jika hidup hanya untuk makan, hanya untuk minum, hanya untuk kerja, kawin, nikah, lalu mati. Apa bedanya kita dengan hewan? Tujuan hidup orang beriman tidak sekedar dan tidak seperti hewan. Tujuan hidup kita itu ada tiga. Yang pertama, menjadi khalifah pemimpin. Ini jailung fil ardi khalifah. Sungguh aku ciptakan kalian manusia untuk dijadikan khalifah. Khalifah itu bermakna memimpin, mengamankan, menyelamatkan dan mengarahkan. Khalifah itu mampu mengendalikan dirinya sendiri, mengendalikan akal dan hawa nafsunya untuk tidak melanggar untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang melampaui syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda, orang yang cerdas itu, orang yang mampu mengendalikan dirinya sendiri dan terus menyibukkan dirinya dengan amalan-amalan perbuatan untuk hari akhirat nanti. Allahu Akbar walillahilham. Tujuan hidup kita yang kedua adalah beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Sungguh salatku, ibadahku, hidup dan matiku untuk mengabdi kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hal-hal yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hal-hal yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadah itu hal-hal yang menghasilkan bekal dan pahala untuk diri kita masing-masing di akhirat nanti. Sebagai bekal di akhirat nanti. Kita mulai dari hal-hal yang paling penting. Sholat lima waktu, berjamaah di masjid. Dari semua ibadah yang paling penting adalah sholat lima waktu. Zikir, tadabbur Al-Quran, puasa Ramadan, menjalankan sunnah-sunnah seperti puasa Senin Kamis, duha, tahajud, mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya mengumpulkan amal sebanyak-banyaknya untuk hari akhirat nanti. Hari akhirat itu bukan 10 tahun, bukan 1000 tahun, tapi selama-lama-lamanya. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Dan tidak kami ciptakan jin dan manusia melainkan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembah yang apa gunanya Walaupun hidup seribu tahun Bila tak sembah yang apa gunanya Subhanallah Tujuan hidup orang beriman yang ketiga adalah dakwah ilallah saling mengingatkan karena Allah kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian umat Islam adalah umat terbaik yang diciptakan untuk menyuruh kepada yang kebaikan dan mencegah dari keburukan dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Ali Imran ayat 110. Kita mulai dari hal-hal yang paling atas mengajak manusia untuk meninggalkan kesyirikan kepada mengesahkan Allah Subhanahu wa taala. Mengajak manusia untuk meninggalkan hal-hal yang bertentangan dengan syariat-syariat Allah dan Rasulnya menuju jalan-jalan syariat Allah dan Rasulnya. Balighu anni walau ayah. Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Menurut pendapat ulama-ulama, dakwah itu hukumnya terbagi dua yang pertama fardu kifayah. Fardu kifayah itu jika sebagian umat Islam telah menjalankan dakwah, aturan dan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Hukum yang kedua itu fardu ain. Fardu ain itu jika mayoritas kebanyakan dari umat Islam telah meninggalkan syariat-syariat Allah dan Rasulnya. Sekarang pertanyaannya, bagaimana keadaan umat Islam saat ini. Apakah sebagian telah menjalankan syariat atau mayoritas telah meninggalkan? Allahu akbar walillahilham. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a Allah wa amila salihah faqala innani minal muslimin. Tidak ada perkataan terbaik selain mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Jihad dan dakwah jalan kami, jalan mujahid dan para nabi. Azikro majelis kami tebarkan kedamaian Azikro majelis kami galang ukhuwah persatuan Ya, yeah, jadi saya simpulkan Tujuan hidup orang beriman itu tidak seperti hewan Tujuan hidup orang beriman ada tiga Yang pertama khalifah menjadi pemimpin Yang kedua ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, dakwah ilallah, saling mengingatkan karena Allah. Sebelum saya menutup materi saya, saya ingin membacakan surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asr. Innal insana lafi husr illa alladzina amanu wa amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Demi masa, demi waktu, sungguh manusia berada dalam kerugian. Sungguh, manusia berada dalam kerugian. Sungguh, manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan beramal soleh, serta saling menasehati dalam hak dan kesabaran. Allahu Akbar, hamd. Inilah yang membuat hamba beriman, tidak main-main dalam hidup sesaat ini. Tidak ada waktu yang dibuang, apalagi sampai maksiat, berbuat zalim, Orang yang malas ibadah, berzinah, mabok, berjudi, korupsi. Orang yang tidak memahami tujuan hidup sebentar di dunia ini. Tugas hidup peranannya. Kita sudah Allah izinkan melewati alam arwah. Alam rahim, sekarang alam dunia tidak lama. Ya, memang tidak lama tapi menentukan keadaan kita selama-lamanya di akhirat. Tidak lama, tapi risikonya terlalu besar. Inilah yang membuat hamba beriman mengolah setiap waktu, hari, jam, menit, detik bernilai ibadah, bernilai amal, bernilai akhlak, bernilai dakwah, bernilai muhasabah diri untuk menjadi bekal saat ia disidang di akhirat nanti. Allahu akbar walillahil ilham. Walladzina hum anillahi mu'ridun. Karena itu hamba-hamba yang husu dalam salat itu, hal-hal yang tidak bermanfaat mu'ridun. Ia tinggalkan, ia jauhi. Wa idza marru billahi marru kirama. Bila menjumpai sesuatu yang membahayakan dirinya di hadapan Allah dan membahayakan dirinya di akhirat nanti, maka demi ridha Allah dan keselamatannya di akhirat, semua ia tinggalkan. Ia bermujahadah mengendalikan nafsu lawamah, nafsu amarah menjadi nafsu mutmainnah. Al-muqarrabun bernafsu mendekatkan diri kepada Allah Jalla Jalal. Allahu akbar walillahilham. Jelas visi misi kehidupan dia. Tidak ada waktu yang sia-sia, tidak ada waktu untuk main-main. Clear dalam Ihya Sunnah. Malam tahajud, sahur, istighfar, lalu dia baca Quran, lalu ia berjamaah di masjid karena pria mukmin dipanggil oleh Allah untuk berjamaah di rumahnya. Kemudian ikut kajian Isra, lihat waktunya tidak ada yang sia-sia. Lalu dia berangkat bekerja dengan berwudu tanpa lupa mendoakan pamit mencium keluarganya. Sibuknya dengan mencari rezeki yang halal, senyum memudahkan urusan, kemuliaan akhlaknya terjaga wudhunya ia syukuri nikmat dengan bersedekah kemudian hatinya terus zir kepada Allah sehingga zikir itu menjadi energi energi ibadah energi amal energi akhlak energi dakwah tanpa ia merasa dirinya paling suci Hamba yang selalu sujud di tengah malam menghinakan diri di hadapan Allah, pasti buahnya dia rendah hati pada makhluk Allah. Dakwah itu sebelum ia sampaikan, ia mulai dakwah pada dirinya sendiri, dakwah nafsiyah, lalu dakwah ahliyah pada keluarganya, lalu dakwah sahabiah pada sahabat-sahabat terdekat, sahabat jauh, tetangganya kanan kiri. Lalu khususnya pada orang-orang tertentu, orang-orang yang berpengaruh, besar pengaruhnya untuk yang diikuti, yang dipengaruhinya. Lalu dakwah umumnya siapapun yang ia jumpai dakwah dan potensi yang Allah berikan pada dirinya menjadi nilai dakwah karena dia paham hidup ini mengabdi, dia paham hidup ini beramal, dia paham hidup ini menjadi khalifah fil dan just a moment sesaat sehingga tidak ada yang sia-sia. Terima kasih anakku sayang. Nasihat Nanda Alvin menyadarkan kami, menyadarkan Abi untuk tidak sia-sia dan tidak mau berbuat sia-sia dalam hidup sebentar di dunia ini. Terima kasih amal jariah yang terus mengalir. Kemarin banyak sekali anak-anak yang mengantarkan ini untuk pembangunan pondok, pesantren, masjid, Jabal Sindur Azikra. Silahkan ikhwah lihat langsung pembangunan. Di sini ada Bapak insinyurnya dan tim relawan pembangunan pesantren. Desa Cibadung, Gunung Sindur. Desa Cibadung, ada 12 hektar lebih. Allahu Akbar dan pendaftaran santri pun sudah mulai dibuka, silahkan lihat. Untuk sementara santri di Masjid Ajikra Sentul.